بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Indah namun menipu. Itulah sifat dunia Kelihatannya indah Kelihatannya menawan Tapi pada hakikatnya Itu semuanya hanya tipuan Seperti Fata Morgana Kelihatannya memberi harapan yang baik Tetapi Justru bisa menjerumuskan kita karena kita sudah capek-capek Sudah berusaha sekuat tenaga Namun tidak membuahkan hasil apa-apa Bukan hanya itu Bisa juga menjerumuskan kita dalam kebinasaan Itulah jemaah sekalian sifat dunia Yang Allah kabarkan kepada kita di dalam banyak ayat dalam Al-Quran di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Senang kita jemaah sekalian. Hati kita bergembira dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat waktu, dan berbagai macam nikmat lainnya. Tetapi Allah mengingatkan kita di dalam nikmat-nikmat tersebut ada tipuan. Ada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa yaitu tatkala nikmat dunia membuat kita lupa dengan akhirat tatkala nikmat dunia membuat kita lalai dari kehidupan kita yang sesungguhnya kehidupan yang abadi kehidupan yang tidak ada akhirnya lagi oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dari awal surat Ali Imran ayat 185 Allah mengingatkan kita Setiap jiwa pasti akan merasakan mati Dan hanyalah pada hari kiamat Akan disempurnakan balasan terhadap amalan-amalan kalian Kemudian jemaah sekalian Allah ingatkan kita Kenikmatan yang harus menjadi tujuan kita Yang harus kita usahakan sekuat tenaga kita Yaitu kenikmatan di akhirat kelak Itulah kesuksesan yang sejati. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Maka siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka jemaah sekalian, berdasarkan hal ini Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kita di antaranya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna dunya hulun khadrah Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Artinya menawan hati. Menarik untuk dikejar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Wa inna mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun." Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian menguasai dunia itu. Allah anugerahkan kepada kalian berbagai macam kenikmatan. Namun Allah melihat bagaimana kalian beramal. Fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hati-hatilah kalian dengan dunia itu dan hati-hatilah kalian dengan wanita dengan godaannya karena sesungguhnya bencana pertama yang menimpa Bani Israel dikarenakan godaan wanita. Sampai-sampai jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Amr bin Auf radhiyallahu anhu pernah mengingatkan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum demi Allah." bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada para sahabat, saya enggak takut kalian jatuh miskin. Saya enggak khawatir kalian hidup dalam keadaan miskin. Walakinni akhsha alaikum an alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum. Akan tetapi justru yang aku takutkan menimpa kalian perbendaharaan dunia dengan segenap kenikmatan dan kemewahannya berhasil kalian raih. Sebagaimana telah Allah anugerahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian mereka binasa karena itu. Mereka menjadi kaya, kemudian mereka binasa karena itu fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum sehingga aku khawatir kalian pun mulai berlomba-lomba untuk mengejar dunia sebagaimana umat sebelum kalian juga melakukan itu maka kemudian itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka jamaah sekalian inilah kekhawatiran nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kita Beliau tidak takut kita jatuh miskin. Beliau beliau tidak khawatir kita menjadi orang fakir. Bahkan para sahabat mayoritasnya dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang miskin. Walaupun ada juga yang kaya. Tapi yang kaya di masa itu selalu berusaha menutupi kebutuhan orang-orang miskin. Namun mayoritas sahabat ketika itu adalah orang-orang miskin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia juga adalah orang yang fakir. Orang miskin. Iya. Andai beliau ingin menjadi orang kaya raya, bisa saja beliau lakukan. Beliau berdagang dan beliau berdoa kepada Allah, apakah Allah tidak akan mengabulkan doa beliau? Tapi jemaah sekalian, memang itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi contoh bagi umatnya menjadi orang fakir itu bukan sebuah masalah. Yang masalah adalah kita beriman atau tidak. Sama halnya dengan harta kekayaan, sebenarnya bukan masalah. Tetapi masalahnya kita bersyukur atau tidak. Kalau kita tidak syukuri, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita akan berubah menjadi bencana. Makanya para ulama dahulu mengingatkan, Kullu nikmatin la tuqarribu Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang mendekat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bencana. Jadi jemaah sekalian, dunia dan segenap keindahannya, kemewahannya, kekayaannya sebenarnya bagi seorang mukmin juga akan menjadi kebaikan. Kalau dia bersyukur, kalau dia manfaatkan. Tapi jemaah sekalian, pada umumnya orang yang diuji dengan kefakiran itu lebih banyak yang selamat dibandingkan dengan orang yang diuji dengan kekayaan. Kedua-duanya adalah ujian. Tapi lebih banyak orang selamat ketika diuji dengan kemiskinan. Itulah rahasianya mengapa orang-orang miskin lebih banyak masuk surga. Nabi SAW bersabda, Ittolaktu fil jannah fara'aitu akthara ahliha al-fuqara' Wattala'tu finnar fara'aitu aksara ahlihan nisa. Aku melihat ke surga. Aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan aku melihat ke neraka. Dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa banyak orang fakir masuk surga? Karena pertama, lebih banyak yang selamat ujian diuji dengan kemiskinan. Dia bisa bersabar. Tapi tidak sedikit orang yang malah terjerumus dalam dosa ketika dia dianugerahkan nikmat kekayaan. Dia dibukakan berbagai macam nikmat dunia. Justru itulah yang menyebabkan dia terjerumus di dalam perbuatan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, karena orang-orang fakir itu lebih mudah hisapnya. Kenapa jemaah sekalian? Hartanya sedikit. Penghasilannya jelas. Dia tidak mengambil dari yang haram sehingga dia selamat. Tetapi orang yang hartanya melimpah, hisapnya menjadi panjang. Penghitungan pengadilannya menjadi lama. Bisa jadi jauh lebih lama dibandingkan hidupnya di dunia. Maka ingatlah jemaah sekalian, hari hisap itu, padang mahsyar itu, ada satu hari yang seperti 50 ribu tahun di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari yang lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Itulah jamaah sekalian hari hisab. Hari penghitungan, hari pengadilan. Bisa jadi seseorang itu dihisab lebih lama dari masa hidupnya. Jauh lebih lama. Setiap harta, setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya terutama nikmat harta akan ditanyakan setiap harta itu dua kali dua kali ditanya dari mana kamu dapat dan kemana kamu belanjakan beda dengan orang-orang fakir pertanyaan kepada mereka atas harta mereka tentu lebih sedikit maka mereka lebih cepat masuk surga maka jamaah sekalian ini peringatan bagi kita untuk memperhatikan dari mana datangnya harta kita? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Kemudian peringatan bagi kita, harta yang kita dapatkan dari yang halal itu apakah kita syukuri atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina ya'khudul mal aminal halal aminal haram akan datang kepada manusia satu masa di mana seseorang nggak peduli lagi dari mana dia dapatkan hartanya. Apakah dari harta yang halal ataukah dari harta yang haram? Jemaah sekalian, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar telah kita saksikan dalam keseharian kita. Orang-orang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, dari mana dia mendapatkan penghasilannya, Apakah dari harta yang halal atau dari yang haram? Bahkan jemaah sekalian, yang lebih berbahaya lagi adalah ketika mereka mendapatkan penghasilan dari harta yang haram, tapi mereka merasa itu bukan masalah. Dan itu adalah bagus-bagus saja, nggak ada masalah, baik. Ya, selama kita semuanya sepakat, nggak peduli. Syariat di dalam syariat itu terlarang, yang penting kita semuanya setuju, ya sama-sama tahu sepakat nggak peduli seperti merebaknya berbagai macam transaksi ribawi subhanallah hampir-hampir tidak ada satupun lembaga keuangan di negeri-negeri muslim hampir-hampir tidak ada satupun yang selamat dari riba kecuali orang-orang yang Allah lindungi orang-orang yang Allah rahmati ya Hampir-hampir tidak ada yang selamat dari berbagai macam transaksi riba. Dan orang yang bertransaksi itu dia merasa biasa-biasa saja. Karena itu di aturan negaranya legal. Jadi seakan-akan itu adalah hal yang biasa. Demikian pula sebagian para pekerja merasa hal yang wajar untuk menerima tambahan menerima tambahan di luar gajinya yang resmi. Di luar gajinya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di luar gajinya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hadaya al-ummal gululun. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pekerja itu adalah harta haram Maksudnya apa jemaah sekalian? Misal kita punya rekan kerja, atau kita punya pelanggan perusahaan, atau kita melayani sebagai petugas pemerintah, atau petugas perusahaan, melayani masyarakat, kemudian masyarakat memberi hadiah kepada kita. Terserah mereka mau namakan apa. Uang administrasi kah? Padahal nggak ada administrasinya. Kita sendiri yang membahasakan itu. Atau uang pulsa kah? Atau uang capek, uang rokok, uang jalan, semua tambahan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Tapi di masa ini dianggap hal-hal yang biasa saja. Padahal dia sudah digaji oleh negara, sudah digaji oleh perusahaan. Jangankan menganggap itu yang halal, itu haram jemaah sekalian. Tahu saja itu tidak. Mereka nggak tahu itu haram dan mereka nikmati. Ada pula yang sudah tahu tapi seakan nggak peduli. Ini jemaah sekalian, yang pernah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada manusia satu masa orang-orang sudah tidak peduli lagi dari mana dia mengambil hartanya apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita betapa sedikitnya dunia ini dibandingkan dengan akhirat dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia al Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang dari kalian mencelupkan jarinya di laut Kemudian lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Jamaah sekalian, itulah perumpamaan sedikitnya kehidupan dunia. Seperti air yang menetes dari jari kita. Sedangkan akhirat adalah air lautan itu. Artinya apa? Dunia ini nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan akhirat. Makanya jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari bangun dari tidurnya. Kemudian para sahabat melihat di punggung beliau atau di wajah beliau, di pipi beliau ada bekas tikar kasar yang beliau gunakan untuk tidur. Apa yang terjadi pada para sahabat? Para sahabat sedih melihat Nabi SAW kehidupannya, masya Allah, sangat sederhana Bandingkan dengan raja-raja kafir. Padahal Nabi adalah pemimpin besar. Pemimpin kaum muslimin. Maka Nabi, para sahabat yang begitu cinta kepada Nabi SAW, apa yang mereka lakukan jamaah sekalian? Mereka tawarkan sebuah kasur yang empuk. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buatkan kasur yang empuk supaya engkau bisa beristirahat di situ? Mari kita perhatikan apa jawaban Rasulullah SAW terhadap tawaran ini. Beliau bersabda, "Mali walid dunya. Ma fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Perhatikanlah jemaah sekalian. Hanya ditawarkan untuk tidur di kasur yang empuk. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sudah memandang itu nikmat dunia yang besar dan aku tidak per, tidak ada urusan dengan itu. Artinya beliau tidak cinta dunia. Ini bukan kehidupan yang masalah bagiku. Kehidupan seperti ini. Bandingkan dengan hidup kita jemaah sekalian. Allah anugerahkan kepada kita kehidupan dunia ini jauh lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita tidur di kasur yang jauh lebih empuk, di ruangan berasi. Kemudian Mari kita perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat kehidupan dunia. Kata beliau, "Ma'ana fid dunya illa karakibin." Tidaklah aku dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara. Istadhalla tahta syajaratin summaroha watarokaha. Pengendara yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon, berteduh, istirahat, lalu pergi meninggalkan pohon itu. Jamaah sekalian, di bawah pohon itu itulah perumpamaan kita menikmati dunia ini. Sebentar saja. Sekejap saja. Tidak lama lagi kita akan pergi melanjutkan perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak ada, tidak ada lagi batas akhir kecuali surga atau neraka. Perjalanan yang sungguh sangat panjang. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, seperti orang asing atau seperti penyeberang jalan. Inilah jemaah sekalian hakikat kehidupan kita di dunia ini. Kita ini pendatang di sini. Kita orang asing semuanya. Di sini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal yang sesungguhnya adalah tempat kita berasal, yaitu surga. Dari sanalah bapak kita berasal. Beliau tinggal di dalamnya. Kemudian beliau diturunkan ke muka bumi. Maka kita akan kembali ke kampung halaman kita. Itu yang harus menjadi orientasi kehidupan kita. Namun sayang jemaah sekalian, ternyata tidak semua orang yang berhasil kembali ke kampung halamannya. Ada yang tersesat sehingga dia sampai ke neraka bukannya ke kampung halamannya yang sesungguhnya yaitu surga. Jadi jamaah sekalian, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sangat sementara. Demikian pula segenap kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini sangat sedikit sekali dibandingkan dengan surga. Sebaliknya jemaah sekalian, setiap penderitaan, setiap musibah yang kita rasakan di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di negeri akhirat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam As-Sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan yu'ta bi ami ahli dunia min ahli min ahli nari yaumal qiyamah kelak di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia namun sayang dia termasuk penghuni neraka jadi jemaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita tentang orang yang paling enak hidupnya ketika di dunia. Mungkin dia orang paling kaya atau paling berkuasa. Apa yang diperlakukan kepadanya jemaah sekalian? Dia didatangkan pada hari kiamat. Disaksikan oleh seluruh makhluk. Fayusbagu finnari nari Kemudian dia dicelup ke dalam neraka dengan satu celupan dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan kembali sekejap saja sebelum kelak dia benar-benar akan masuk ke dalamnya selama-lamanya tapi Allah perlihatkan dulu di depan seluruh makhluk dia dimasukkan ke neraka sebentar lalu dikeluarkan kembali kenapa dia dikeluarkan jemaah sekalian untuk sekedar ditanyakan agar makhluk semuanya melihat apa yang dia rasakan apa yang ditanyakan kepadanya jemaah sekalian? Kata Allah, "Ya bani Adam, hal ra'aita na'iman qat wa hal marra bika khairun qat?" Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan nikmat dan kebaikan hidup ketika di dunia? Ini pertanyaannya. Nabi SAW tadi mengabarkan dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Kemudian dia dimasukkan ke neraka sekejap saja lalu dikembali dikeluarkan lagi untuk ditanyakan, "Wahai anak Adam, pernah enggak merasa nikmat hidup di dunia?" Apa jawabnya? "La wallahi ya Rabb." Tidak demi Allah wahai Rabbku. Apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya dia sudah lupa sekejap berada di neraka sanggup membuat dia lupa nikmat yang dia rasakan sepanjang hidupnya di dunia. Padahal dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Sebaliknya, Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita, didatangkan orang yang paling sengsara, yang paling besar penderitaannya ketika di dunia, namun dia bersabar dan dia termasuk penghuni surga. Lalu dia dimasukkan ke surga sekejap saja dan dikeluarkan kembali untuk ditanyakan wahai anak Adam pernahkah engkau ditimpa musibah pernahkah engkau merasakan penderitaan hidup ketika di dunia dia pun menjawab dengan jawaban yang sama la wallahi ya rob tidak demi Allah wahai robku artinya jemaah sekalian dia lupa sekejap berada di surga sanggup membuat dia lupa semua penderitaan hidup ketika di dunia jadi tidak bisa kita bayangkan seperti apa nikmat surga Makanya Nabi SAW mengatakan, Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala kalbi bashar. Surga itu tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita membayangkan nikmat surga itu, setinggi apapun bayangan kita, surga itu lebih tinggi daripada itu. Surga itu lebih nikmat daripada itu. Sebaliknya, kita membayangkan dahsyatnya azab neraka, maka neraka itu jauh lebih dahsyat melebihi bayangan kita. Jadi jemaah sekalian, sungguh orang yang pantas dikatakan sebagai orang yang bodoh, bahkan orang paling tolol. Kalau kemudian hanya demi nikmat yang sedikit, hanya demi kehidupan yang singkat, kemudian dia korbankan kehidupannya yang abadi. Bodoh dia. Dan kita pasti semuanya sepakat untuk mengatakan dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena kalau seseorang ditawari makanan enak sekali, tapi kita kasih peringatan, ini memang makannya enak. Tapi setelah satu jam, kamu bisa mati. Atau kamu bisa pingsan berhari-hari. Tapi ketika dimakan enak sekali. Itulah jemaah sekalian perumpamaan dunia. Dengan segenap kemewahannya. Yang dapat menipu kita. Kalau dia makan, maka kita semua sepakat mengatakan dia orang paling bodoh. Masa hanya kenikmatan satu jam, setelah itu dia harus menanggung derita berhari-hari? Bagaimana lagi kalau dia menanggung beri, menanggung derita kekal abadi di dalam azab Allah? Sebaliknya, kita akan mengatakan orang ini cerdas kalau dia mau meminum obat walaupun pahit. Ketika minum dia nggak merasa nikmat, dia rasa menderita bahkan susah dia minum karena obatnya pahit. Atau bahkan dia harus diamputasi. Harus dipotong anggota tubuhnya. Sebab kalau tidak, penyakitnya menjalar. Kalau dia mau lakukan itu, demi kesehatannya, demi kenikmatannya setelah itu, maka kita katakan dia orang pintar. Orang cerdas. Maka jemaah sekalian, sangat bodoh kita. Hanya demi kenikmatan dunia yang sedikit, lalu kita korbankan akhirat kita. Oleh karena itu, dalam hadis Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina ahsan?" Orang mukmin manakah yang paling baik? Iya. Ini pertanyaannya. Orang mukmin manakah yang paling baik? Ayyul mu'minina afdal. Apa jawaban Nabi SAW? Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya. Ini wasiat Nabi SAW kepada kita untuk senantiasa berakhlak mulia. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa ayyul mu'minina akyas Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling pintar? Maka mari kita lihat apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkirkan dalam benak kita orang-orang paling cerdas itu berarti IQ-nya paling tinggi. Orang paling cerdas itu berarti kalau dia berbisnis sukses, karena dia menguasai ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu ekonomi. Singkirkan semuanya jemaah sekalian. Mari kita lihat siapa orang yang paling cerdas sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanahum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas." Orang yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik dalam melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Inilah jemaah sekalian, orang yang paling pintar. Makin banyak mengingat mati, makin pintar. Makin baik melakukan persiapan, yaitu amal-amal soleh untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dia makin cerdas. Ini hakikat orang yang cerdas menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena kehidupan kita singkat. Maka kita perlu berbekal untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi setelah kematian. Iya. Jadi kalau kita tidak berbekal, hidup yang singkat ini kita tidak kumpulkan bekal, sementara kita sudah tahu besok mau perjalanan panjang, maka kita bukan orang yang pintar. Apalagi kalau kita isi dengan hal-hal yang justru akan memudaratkan kita. Kesimpulannya jamaah sekalian, Dunia ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita terlena dengan nikmat dunia sehingga kita lupa dengan akhirat, kemudian kita menghalalkan semua cara untuk meraih nikmat dunia, maka kita akan binasa. Binasa itu artinya tersesat di dunia dan di akhirat akan mendapatkan azab. Tapi juga sebaliknya jemaah sekalian, dunia itu bisa menjadi sarana kita masuk surga kalau kita syukuri. Dan ulama menjelaskan rukun bersyukur itu ada tiga. Rukun bersyukur itu ada tiga. Kalau kita lakukan ini, maka kitalah orang yang bersyukur. Pertama, kita akui di dalam hati bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kepintaran kita mencari rezeki, Ilmu kita, ilmu bisnis, ilmu manajemen, dan ilmu-ilmu lainnya, itu hanya sebab. Pekerjaan kita, bos kita, kantor kita, itu semua hanya sebab. Rezeki itu Allah yang memberikan kepada kita. Bahkan sebelum kita lahir, sudah Allah tulis sebanyak apa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya rugi sekali orang yang korupsi. Rugi sekali orang yang mendapatkan rezeki dari cara menipu, dari cara yang haram. Karena memang rezeki itu sudah Allah tuliskan, dia pasti dapat. Tergantung bagaimana caranya. Dia nggak korupsi pun dia akan dapat segitu yang Allah akan berikan kepada dia. Itu sudah takdir Allah 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah Allah tulis semua kejadian di muka bumi ini. Jadi rugi kalau dia korupsi. Karena dia nggak korupsi pun dia pasti dapat segitu rizkinya nggak akan bertambah dengan korupsi. Dia nggak korupsi, rizkinya nggak akan berkurang. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kita yakin ini nikmat dari Allah. Agar kita kemudian tidak ujub. Apalagi sombong. Ketika Allah anugerahkan kepada kita banyak kenikmatan dunia. Kemudian kita sudah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ini bahaya. Jemaah sekalian. Dunia itu nggak ada nilainya di sisi Allah sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha, ma kafiran minha syarbatan ma'i syarbatan ma'in." Andai dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Karena dunia ini enggak bernilai di sisi Allah, orang kafir pun Allah kasih. Bahkan bisa lebih kaya daripada orang muslim. Bahkan bisa jadi jamaah sekalian, dia dikasih dunia bagian dari azab kepadanya. Hati-hati jamaah sekalian. Orang kalau diberikan nikmat dunia sementara dia terus berbuat dosa, itu bagian dari azab, itu bukan nikmat. Itu azab. Hati-hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital abda yu'ti minad dunya ma yuhibbu ala ma'asi, fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau lihat Allah berikan nikmat kepada seseorang, nikmat yang dia senangi, tapi dia terus-menerus berbuat maksiat, ketahuilah itu namanya istidraj. Istidraj itu apa jemaah sekalian? Azab yang datang dalam bentuk berupa kenikmatan. Sehingga dia nggak tobat-tobat. Dia pikir berarti Allah cinta kepadanya. Allah lebih mengutamakan dia daripada yang lain. Karena Allah beri nikmat dunia lebih banyak. Ini orang yang tertipu. Jemaah sekalian, Orang yang lebih banyak nikmat dunia sama sekali tidak menunjukkan Allah lebih cinta kepadanya dibandingkan yang lain. Tapi Allah cinta itu kalau Allah berikan kepada seseorang nikmat iman dan takwa. Yang kedua jemaah sekalian, untuk bersyukur ucapkan dengan lisan. Katakan alhamdulillah dan pujian-pujian serta zikir kepada Allah serta kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Maksudnya apa? Kita katakan Alhamdulillah ini rizki dari Allah. Jangan kita katakan ini karena kehebatan saya. Karena saya belajar sudah cukup lama sehingga saya menguasai bidang ini. Sehingga saya sukses. Hindari ucapan seperti ini jamaah sekalian. Katakan ini dari Allah Azza wa Jalla. Itu namanya bersyukur dengan lisan. Sambil memuji Allah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian ini yang terpenting. Menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Jangan malah kita gunakan untuk berbuat dosa. Inilah tiga rukun bersyukur. Kalau kita amalkan ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan nikmat itu Allah akan tambahkan lagi. Terutama Allah tambah lebih banyak lagi di surga kelak. Jemaah sekalian, sebenarnya ini pembicaraan yang cukup luas Sampai-sampai para ulama menulis buku-buku khusus tentang fitnah dunia. Banyak hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahaya fitnah dunia dalam Al-Quran juga banyak. Namun waktu kita terbatas, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Ya, pembahasan My Jemaah sekalian, orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat. Sebenarnya sumber utamanya satu, yaitu do'ful iman, lemahnya keimanan. Ini sumber utamanya. Lemahnya keimanan. Hatta dia miskin pun, sudah miskin, dia masih lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kenapa? Lemah iman. Bisa jadi sebaliknya orang kaya, kaya raya, tapi dia lebih mementingkan akhirat. Jadi sebenarnya jemaah sekalian bukan persoalan yang kaya dan yang miskin. Tetapi persoalan adalah iman dan takwa. Betapa banyak orang kaya ternyata jauh lebih bertakwa, jauh lebih beriman dibandingkan orang yang fakir. Maka ini yang harus diobati. Lemahnya keimanan. Bagaimana mengobatinya jamaah sekalian? Ada banyak terapinya, obatnya. Di antaranya yang pertama yang paling kuat untuk mengobati lemahnya keimanan adalah mendalami ilmu agama. Menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya kalau kita dalami ini ilmu tauhid, maka iman kita akan semakin kokoh. Dan kita kemudian lebih mengagungkan Allah, lebih memuliakan Allah dibandingkan dunia ini. Demikian pula ilmu tentang akhirat. Demikian pula ilmu tentang bahayanya fitnah dunia, godaan dunia. Makin kita dalami, makin kita pelajari, maka keimanan kita akan semakin kuat. Ini kunci utama. Enggak boleh kita beralasan saya sibuk, enggak mau menghadiri majelis ilmu. Itu kebutuhan kita yang paling asasi. Sebagaimana kata Imam Ahmad, ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan minum. Kenapa? Makan minum itu cuma du sehari dua tiga kali. Tapi ilmu jamaah sekalian, ilmu agama, kita butuhkan sepanjang nafas kita. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama maka Allah akan mudahkan baginya masuk surga artinya apa kalau dia nggak menempuh jalan menuntut ilmu agama berarti tidak akan dimudahkan dia masuk surga demikian pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi jemaah sekalian, sesibuk apapun kita, jangan sekali-kali jadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu atau tidak menghadiri majelis ilmu. Kita lebih butuh ilmu dibandingkan makan minum. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, untuk mengobati lemahnya iman adalah membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Jadi bukan sekedar baca Arabnya, tapi baca juga tafsirnya agar kita paham. Maka ini akan menguatkan keimanan kita. Demikian pula jemaah sekalian, untuk menguatkan keimanan adalah bertemanlah dengan orang-orang soleh Jangan kita berteman dengan orang yang cinta dunia, lebih mementingkan dunia. Pembicaraannya pun sehari-hari seputar pekerjaan saja, seputar bisnis, bahkan seputar wanita, itu-itu saja pembicaraannya. Carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang pembicaraannya lebih banyak tentang akhirat, lebih banyak tentang kehidupan setelah mati. Sama sekali nggak terlarang kita berbicara dunia. Tetapi kalau terlalu banyak kita sibuk dengan dunia, pembicaraan kita juga tentang dunia terus, maka ini termasuk sebab yang akan melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Iya. Demikian pula jemaah sekalian yang berikutnya, bacalah kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat nabi, kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka hidup dalam kesederhanaan, Walaupun tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha sukses, tapi mereka hidup dalam kesederhanaan. Maka kita jadikan mereka sebagai teladan. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kemungkinannya dua. Dia belum tahu hukumnya atau sudah tahu tapi imannya lemah. Jadi jamaah sekalian, tidak dibenarkan dalam syariat melancarkan proyek-proyek dengan cara memberi hadiah kepada para pekerja. Sama saja. Sebelum proyeknya berhasil atau setelahnya, nggak ada bedanya. Itu dalam Islam dua-duanya termasuk kategori sogok. Walaupun proyeknya sudah selesai. Itu termasuk sogok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ar-rashi wal murtashi finnar." yang menyogok dan yang disogok tempatnya di neraka. Hadaya al-ummal gululun. Hadiah-hadiah bagi para pekerja itu adalah harta haram. Ya. Terserah mereka mau namakan itu uang tips atau uang apapun, uang rokok, uang pulsa, maka dalam syariat itu hukumnya haram. Iya. Dan kalau itu di perusahaan swasta misalkan atau sama saja perusahaan pemerintah. Kalau misalkan ada rekan kerja yang memberikan hadiah kepada pegawai maka itu sebenarnya bukan milik dia. Itu adalah milik perusahaan. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu dikarenakan dia sebagai pegawai perusahaan itu. Iya. Ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW memungut zakat. Ternyata di sana mereka berikan dia hadiah di luar zakat yang diserahkan. Ketika dia setor zakat, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hadiah bagi saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar. Dan beliau mengingatkan, "Kalau kamu duduk di rumah, bukan petugas zakat, apakah mereka akan berikan hadiah kepadamu?" Tentu tidak. Mereka berikan hadiah kepadanya karena tugasnya sebagai petugas zakat. Sama dengan para pegawai. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur diterima, maka itu milik perusahaan, bukan milik kita. Tapi kalau belum, wajib ditolak. Dan jemaah sekalian, kalau perusahaan-perusahaan yang profesional, perusahaan-perusahaan yang hebat manajemennya, itu sudah punya aturan, nggak boleh karyawan diberikan tip nggak boleh dapat proyek dengan cara memberi kepada petugasnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tahu dampak buruknya. Apa dampak buruknya? Kalau orang yang ngasih banyak, pelayanannya lebih baik. Kalau ngasihnya sedikit atau bahkan nggak ngasih, petugasnya itu setengah-setengah melayani. Ini kenyataan. Ini hikmahnya. Mengapa dilarang? Walaupun semuanya dilayani dengan baik, tetap saja dalam syariat itu terlarang. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang belum tahu. Mungkin dia rajin sholat, tapi dia belum tahu hukumnya. Itu masalahnya. Kalau dia sudah tahu, tapi dia masih tetap melakukan, maka menunjukkan lemahnya keimanan. Iya, itu yang perlu kita perbaiki. Imannya yang perlu diobati. Barangkali demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya kiat-kiat apa agar kita tidak terlalu cinta dengan dunia? Jamaah sekalian, pertama kali adalah kuatkan iman. Kalau kita dunia ini lebih menarik daripada akhirat, menunjukkan iman kita lemah. Maka tadi sudah kita jelaskan kiat-kiat untuk menguatkan keimanan. Iya, kiat-kiat untuk menguatkan keimanan. Yang kedua jamaah sekalian, perlu perjuangan untuk menundukkan jiwa kita. Kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk dunia, untuk permainan, untuk pekerjaan, untuk sekedar kumpul-kumpul? Kenapa jamaah sekalian? Karena kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Maka perlu perjuangan perlu usaha yang lebih keras untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjuang di jalan kami, maka kami akan berikan hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan. Jadi perlu adanya usaha. Tundukkan jiwa kita. Iya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang juga sangat penting sekali adalah banyak berdoa. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini keinginan kami yang terbesar. Seorang nabi pun perlu berdoa. Jangan sampai terjerumus dalam fitnah dunia, godaan dunia. Dan jemaah sekalian, pada hakikatnya kita tidak mungkin bisa selamat dari godaan-godaan dunia tanpa pertolongan Allah. Maka lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa. Kuatkan harapan yang besar kepada Allah dan tawakal kepadanya agar selamat dari godaan-godaan dunia. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian banyak ingat mati. Bukan sekedar ingat mati, tapi banyak ingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Tapi mengingat mati di sini maksudnya ketika kita mengingat mati kita lebih semangat untuk mengumpulkan bekal dalam kehidupan akhirat kelak. Bukan mengingat mati lalu kita jadi patah semangat, mau ngapa-ngapain sudah nggak semangat. Itu salah. Mengingat mati justru harus membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Kemudian jemaah sekalian yang terakhir, hendaklah kita senantiasa berusaha dalam melakukan aktivitas duniawi tidak keluar dari tuntunan syariat. Kalau kita lakukan itu, kemudian kita niatkan karena Allah, maka aktivitas duniawi kita enggak sia-sia. Justru akan jadi ibadah. Kita bekerja mencari nafkah, kita melakukan berbagai macam aktivitas duniawi, kita lakukan dengan dua syarat, maka menjadi ibadah. Satu, kita niatkan karena Allah, yang kedua, kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan kita terjang yang haram. Tetap dalam koridor syariat. Maka insya Allah, aktivitas duniawi kita pun akan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam Walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh